Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din Wal akibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah Waliyu salihin واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله خير الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع بهداه اما بعد اخوان في الدين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan kajian kita kajian kitab Al-Maurid Al-Adb Az-Zullal liman taqada bihi al-manahij ad-da'wiyah في من في من تقد عليه بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال Lifadilati Syekh Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad An-Najmi rahimahullahu taala hamilu liwa as-sunnah wal hadith fi janubi Saudiyah wa mufti al-janub sebagai seorang mufti dikenal sebagai eh, ketua Dewan Fatwa di bagian selatan Kerajaan Arab Saudi. Barakallahu fikum. Khanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sempat membaca tentang e, bagaimana kiprah beliau di dalam e, talabul ilmi. Kiprah beliau di dalam talabul ilmi, latar belakang pendidikan beliau dan sebagian kecil eh, sebagian kecil yang pernah kita uh, baca pada pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Beliau setelah eh, beralih dari gurunya yang al ashari yang berkeyakinan Asy'ariyah akhirnya Beliau pun barakallahu fikum dan setelah guru beliau tersebut akhirnya pergi meninggalkan Samitah, meninggalkan an Najmiyah beliau akhirnya diantar oleh kedua paman beliau Syekh Hasan dan Syekh Husain Ibnu Muhammad An-Najmiyain yaitu Syekh Hasan dan Syekh Husain bin Muhammad keduanya adalah Naam adalah saudara-saudara barakallahu fikum berasal dari desa yang sama an najamiyah Nah, beliau diantar oleh kedua paman ini kedua paman beliau ini Syekh Hasan dan Syekh Husain Ibnu Muhammad untuk diantar belajar kepada Syekh Abdullah Al-Qara'awi rahimahullah diantar untuk belajar ke negeri Samitah. Belajar kepada Syekh Abdullah Al-Qarawi sebagai pembaharu ajaran dakwah as-salafiyah dan sunnah di negeri Samitah dan di wilayah Saudi bagian selatan di kala itu. Walakin lam yastamir, namun karena beberapa udur dan beberapa kendala akhirnya uh, beliau pun tidak bisa, uh, eh, belum bisa melanjutkan belajar beliau kepada Syekh Al-Qara'awi rahimahullah. Di mana kejadian tersebut peristiwa itu terjadi pada tahun 1359 am tis'atin wa khamsin wa thalathmi'a wa alf minal hijrah tahun 1359 Hijriah وفي عام ستين وثلاثمائة وألف في صفر بالتحديد التحق شيخنا بالمدرسة السلفية وقرأ القرآن هذه المرة بأمر الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله على الشيخ عثمان بن عثمان حملي رحمه الله dan pada tahun 1360 beliau kembali melanjutkan belajar beliau tepatnya di bulan Safar ya tepatnya di bulan Safar. Yani Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullahu taala mendaftar dan masuk belajar di Madrasah As-Salafiyah. Madrasah As-Salafiyah dan belajar membaca Al-Qur'an atas arahan dan bimbingan dari Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah. Atas arahan Syekh Abdul Al-Qarawi rahimahullah agar beliau belajar tajwid dan belajar Al-Quran kepada Syekh Uthman bin Uthman Hamli rahimahullah taala. Haitsu qara'a alaihi al quran mujawwadan. Di mana beliau membaca Al-Qur'an kepada Syekh Uthman bin Uthman Hamli rahimahullahu taala mujawwadan dengan tajwidnya sekaligus dengan tajwidnya. Jadi belajar ilmu baca Al-Qur'an beserta beserta kaidah-kaidahnya dan praktek langsung kepada Syekh Uthman Hamli rahimahullah. Dan di sekolah tersebut di Madrasah As-Salafiyah di Samitah tersebut beliau juga berhasil biidznillah taala menghafal kitab Tuhfatul Atfal dan mempelajari kitab Hidayatul Mustafid, kitab Thalathatul Usul wal Arba'in An-Nawawiyah al dan al-hisab dan juga memungkinkan uh, tata uh, ilmu tata uh, tulis Arab yaitu ilmu khat dan beliau belajar di halakoh masuk di halakoh yang telah ditetapkan oleh Syekh oleh Syekh Abdul Al-Qarawi rahimahullahu taala yaitu apa diposisikan e, atau beliau dimasukkan ke halakoh para tolabah yang sebaya dan se, e, seusia dengan beliau ketika itu. enam Kemudian beliau belajar enam Ila yatafarraqat talabah as-sighar ba'da salati dhuhr Beliau belajar di situ sampai selesainya halakoh tersebut sampai tulap di usia beliau ini selesai uh, pada ba'da zuhur karena memang halakoh yang ditunjuk oleh Syekh untuk beliau Syekh Abdul al qurawi rahimahullah untuk beliau itu adalah majelis naam uh, para tolabah sigar anak-anak mulai dari pagi sampai zuhur. Nah, ini apa? ini adalah halakoh yang ditunjuk atau yang diarahkan oleh Syekh eh, Abdul Al-Qarawi untuk murid beliau yakni Syekh Muhammad bin Yahya Najmi agar beliau bisa mengikutinya mulai dari pagi sampai pada zuhur untuk teman-teman untuk yang seusia beliau dan sebaya dengan beliau. Ternyata memang tanda-tanda kejeniusan dan tanda-tanda semangat belajar itu sudah terlihat pada diri beliau semenjak usia belia dan semenjak usia masih kecil. Semangat belajar yang uh, luar biasa itu ada pada diri beliau dan itu nampak semenjak beliau masih kecil. Barakallahu fikum. Thumma yunazzimu ila al-halqah al-kubra allati yatawalla Syekh Abdullah al-Qara'awi tadrisaha binafsihi. Kemudian Syekh abdul Al eh, Naam Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala nggak selesai apa? nggak selesai di halakoh Naam dari pagi sampai ba'da zuhur saja, tapi beliau masih belum puas. Pinter ya, jenius memang. Barakallahu fikum. Beliau nggak puas hanya sampai apa? Sampai pada pelajaran pagi sampai pada zuhur. Hingga sampai pada akhirnya beliau pun juga ikut halakonya santri atau tulab yang sudah yang sudah besar. Sudah besar, barakallahu fikum yang memang diajar dan ditangani dan dikelola oleh Syekh Abdul Al-Qarawi sendiri. Kalau yang tadi majelisnya para talabah as itu masih apa diwakilkan kepada mudarisin eh, muda, eh, mudaris yang lainnya. Nah ini Syekh Al-Qarawi rahimahullah ta'ala menangani dan mengelola serta mendidik dan membimbing mengajar halakah untuk santri yang sudah e, dewasa. Nah, fayajlisu ma'ahum min ba'di salati dhuhr ila salatil isya. Maka Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah ta'ala, ini lihat, semangat belajarnya luar biasa duduk bersama santri-santri dewasa, para tolabah yang sudah dewasa, naam di madrasah tersebut, barakallahu fikum, mulai dari ba'da zuhur, lanjut sampai ba'da isya. Jadi pagi sampai isya ada di madrasah. Luar biasa kan? Untuk usia anak-anak. Untuk usia anak-anak ya, memang pada umumnya apa? Senangnya main. ya Jangan kita mungkin untuk belajar sampai selama itu belajar e, taklim bainal maghrib wal isya itu sudah capek, letih, lelah. Tapi memang para ulama, memang Allah Subhanahu wa taala tunjuk mereka Allah berikan kelebihan kepada beliau-beliaunya. Allah beri taufik punya kelebihan dalam hal zakat, kecerdasan, dalam hal keseriusan belajar, dalam hal barakallahu fikum kesabaran dalam tolabul ilmi karena memang demikianlah ya tolabul ilmi ilmu itu memang harus dipelajari dengan penuh kesabaran karena memang sabilul ilm itu bukan jalan tolabul ilmi itu adalah jalan menuju al jannah bukan berarti jalan menuju al jannah itu terus kemudian adalah jalan yang lurus lempeng ya tanpa hambatan tanpa e, godaan, tanpa rintangan, tanpa ujian. Enggak. Justru jalan talabul ilmi, jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala, jalan yang penuh dengan aral rintang. Ya, rintangan banyak. Tapi kita melihat bagaimana para ulama una, bagaimana kesabaran beliau-beliaunya, bagaimana ketabahan beliau-beliaunya di dalam talabul ilmi. Nah, buah dari kesabaran tersebut, kesungguhan dan keseriusan tersebut membawa diri beliau-beliaunya pada posisi yang sangat tinggi, menjadi orang-orang besar. Barakallahu fikum. Maka ini wahai para eh, para ikhwah sekalian dan para uh, akhwat yang mendengarkan kajian ini hendaknya apa? Kita bisa mengambil faidah dari apa? Dari biografi dan kiprah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala dalam tolabul ilminya. Bukan terus kemudian beliau itu belajar dengan penuh kecerdasan demikian terus kemudian leha-lehan santai-santai enggak. Bisa kita lihat coba. Dengan penuh kesabaran beliau apa? duduk mulai dari pagi sampai isya. Gak cukup halakoh pagi sampai zuhur untuk Eh, seusia beliau. Beliau sampai apa ikut pelajaran bersama santri-santri dewasa para tolaba dewasa yang diajar oleh Syekh Al-Qarawi rahimahullahu taala sendiri. Nah, selesai Isya ya'udu ma'a ammaihil al-madhkuraini sabiqan ila qaryatihi an-najamiyah. Kemudian selesai dari uh, eh, halakah dan pelajaran Bada Isya, beliau pun kembali pulang ditemani oleh uh, paman beliau, kedua paman beliau yang telah disebutkan tadi yaitu Syekh Hasan dan Syekh Hussein Ibnu Muhammad An-Najmiyain. Barakallahu fikum. Nah, subhanallah nanti juga akan disebutkan barakallahu fikum. Ya, ternyata kece kecerdasan, kesabaran, ya, ketabahan, dan juga semangat belajar yang ada pada diri beliau, pada diri Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah. Barakallahu fikum itu sampai mencuri perhatian dari gurunya Syekh Abdul Al-Qarawi rahimahullah. Mencuri apa? Perhatian. Iya, ini anak seusia ini, semuda ini kurang lebih sekitar waktu itu usia 13 atau 14 tahunan. Iya. Bisa ikut belajar begitu tabahnya, begitu sabarnya dan begitu serius dan sungguh-sungguhnya belajar mulai pagi sampai isya. Iya, berjalan begitulah berjalan itu kurang lebih Syekh itu mema memantau perkembangan dan kesabaran beliau ini kurang lebih sekitar empat bulanan. Iya, sekitar empat bulanan. Ba'da arba'ati ashur, adzina lahu Syekh Abdullah al qurawi rahimahullahu ta'ala an yandamma ila hadhihi al-halqata. halqata. halqata al kibar. Setelah empat, empat bulan, diamati, dipelajari kondisi Syekh An-Najmi rahimahullahu ta'ala, oleh gurunya Syekh Al-Qarawi ya dilihat, dipantau kesungguhannya, keseriusannya. Jangan-jangan ini hanya apa? Hanya sekitar semangat hanya cuma sekedar dua hari, tiga hari setelah itu futur berkepanjangan nggak selesai-selesai. ndak ternyata dipantau sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Kok Masya Allah, semangatnya luar biasa untuk belajar dan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. dan para ulama dahulu itu bukan terus kemudian apa bukan uh, belajar ilmu uh, tanpa hambatan enggak ya mereka jatuh bangun ya sakit iya ya sabar dengan apa dengan uh, ya kalau ada uang saku kalau nggak ada uang saku ya. dengan kondisi yang serba apa adanya dengan kondisi yang serba sederhana gak menyurutkan semangat beliau. Ya, semangat beliau-beliaunya untuk tetap belajar dan konsisten talabul ilmi. Ha, demikian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kebutaan yang menimpa pandangan mata beliau tidak menyurutkan semangat beliau untuk terus lanjut belajar talabul ilmi. Justru bangkit bangkit Yasta'in billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semakin memperkuat kesabaran beliau-beliaunya di dalam tolabul ilmi. Lanjut bukan terus kemudian apa? Terus kemudian melemah, minta udur kepada kedua orang tua untuk enggak melanjutkan proses tolabul ilmi, ndak. Bukan demikian tipikal beliau. Bukan demikian tipikal para ulama una. Belajar, lanjut, terus. Ada hambatan jatuh, bangun lagi jatuh sabar, bangun lagi. Demikian terus. Sampai apa? Sampai Allah angkat derajat beliau-beliaunya e, barakallahu fikum ke, kepada derajat yang dan tingkatan yang begitu tinggi. Nah, Ba'da arba'ati ashur Adina lahu Syekh Abdullah al qarawi rahimahullahu ta'ala an yandama ila hadhihi al-halqah halqah al-kibar allati yudarrisuha syekhu binafsihi setelah empat bulan lamanya melihat semangat Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala maka Syekh abdul Al-Qarawi rahimahullahu taala mengizinkan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala untuk ikut bersama dengan halakohnya halakohnya santri-santri dewasa pinter ya bukan hanya pinter sabar semangat di dalam tolabul ilmi maka diizinkan oleh beliau untuk ikut di halakonya santri-santri yang sudah dewasa. Faqara'a ala syaikh fiha ar-rahabiyah fil faraid. Maka di halakoh tersebut Syekh Ahmad dan najmi rahimahullah taala membacakan kitab Ar-Rahabiyah kepada Syekh Al-Qarawi. Maksudnya adalah e, mengikuti pelajaran kitab Ar-Rahabiyah, kitab farail Wal Ajurrumiyah Rumiyah fin Nahwu. Ya, dan mempelajari kitab al Ajurrumiyah dalam bidang nahwu. Wa kitab tauhid dan ikut pelajaran kitab tauhid wa bulughul maram wal baikuniyah wa nukhbatul fikar wa syarhu nuzhatun eh, nuzhatun nazar. Taib. Kemudian juga mempelajari kitab Al-Ajurumiyah dalam bidang nahu, kemudian kitab Tauhid, kemudian kitab Bulughul Maram, kemudian kitab Mustalahul Hadith semisal Al-Baikuniyah. Kemudian kitab Nukhbatul Fikar beserta syarahnya Nuzhatun Nazar. Keduanya karya Al-Imam atau Al-Syaikh eh, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Wa mukhtasaratin Fisirah. sirah Mukhtasarat fi as-sirah dan juga membaca atau mempelajari kitab Mukhtasarat fi sirah di halakahnya siapa? Halakahnya Syekh Abdullah Al-Qarawi. Wa tasrif Al-Ghazzi. Wal ama wal awamil fi nahwi mi'ah. Mempelajari kitab tas, uh, kitab tasrif karya Al-Ghazzi dan juga membaca kitab uh, an kitab nahwu Al-awamil fin nahwu mi'ah. Dan baca kitab dalam eh, enam usul fikih atau dalam kaid al-fikhiyah yaitu kitab al-waraqat atau anam eh, eh, wal waraqat fi usul fiqh dan membaca kitab al waraqat dalam bidang usul fikih. Wal Aqidah At-Tahawiyah dan juga belajar kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dengan syarah Syekh Abdul Al-Qarawi sendiri. Nah, qabla ay yarau syarha Ibn Abil Iz alaiha dan sebelum apa? Sebelum diajarkan syarah Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi. Nah, itu syarah dari kita eh, eh, uh, syarah dari kitab Aqidah At-Tahawiyah yang disyarah oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Nah, sebelum baca syarah dari Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, uh, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala juga mempelajari kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah dari siapa? Syarah dari guru beliau yaitu syarah dari Syekh Abdul Al-Qarawi. Wa darasa aidan syai'an min al-alfiyah li Ibnu Malik dan juga mempelajari kitab Alfiyah Ibnu Malik wa al Bahiyah dan kitab al Bahiyah ma'a syarhiha eh, ad-darari al-mudhiyah fil fiqhi. Mempelajari kitab Durarul Bahiyah beserta syarahnya Ad-Darari al mudiyah kitab fikih keduanya yaitu Durarul Bahiyah dan juga Ad-Darari al mudiyah keduanya karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dan juga wa ghairi wa ghaira dzalika al kutub sawa'un minha ma darasuhu kamadatin muqarraratin kal kutub as sabiqah ma darasuhu ala sabili at التثقف li ba'dir rasail wal as saghirah. Naam. Entah belajar kitab-kitab kitab eh, kitab-kitab ini sudah dijadikan apa? Dijadikan modul resmi di madrasah tersebut ataukah memang uh, juga belajar materi-materi pelajaran ala sabili at-tasaqquf yaitu seperti apa? pelajaran santri dewasa yang menulis langsung fawaid dari apa? dari uh, Syekh al qarawi dari gurunya. Untuk sebagian rosail dan kitab-kitab yang ringkas. Dan beliau dahulu teman-teman beliau au kanu yarji'una ilaihi indal bahth. Atau dahulu mereka para tolaba dan para ulama ketika bahas merujuk kepada apa? kepada kitab-kitab tersebut, kitab Ad-Darir Ad-Durrul Bahiyah dan Ad-Darar Al-Mudiyah. Dan juga atau uh, Syekh Najmi rahimahullahu taala dijadikan rujukan oleh teman-temannya ketika apa? Ketika bahas bahas kitab An-Nailul Autar, Auzadul Ma'ad, Nurul Yaqin, Wal Muwatta dan beberapa kitab-kitab induk lainnya. fi am ithnatain wa 300 wa 1000 min al hijrah dan pada tahun 1362 Hijriah dan pada tahun 1362 Hijriah, Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah taala membagikan beberapa juz Kami ulang. Tahun 1362 Syekh Abdul Al-Qarawi rahimahullahu taala membagikan e, beberapa juz kitab-kitab induk yang ada di maktabah beliau. Beliau membagikan beberapa juz atau ya beberapa juz kitab-kitab induk yang di maktabah beliau kepada murid-muridnya. Di antaranya kitab As-Sahihain, ya kitab-kitab induk semisal Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai dan kitab Muwatta Imam Malik. Dan para murid-murid tersebut membaca ya juz-juz dari kitab yang beliau bagikan tersebut membaca kepada e, di hadapan beliau. Namun qaddarallahu wa masyafa'al lam yakmiluha. Proses belajar ya belajar kitab As-Sahihain, beberapa juz dari kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Muwatta alimah Malik ini tadi qadarallahu wa masyafal belum apa? Belum selesai li annahum tafarraqu bisababil qahta Pelajaran itu terhenti disebabkan musim paceklik. Iya. Berarti dari sini kita juga bisa mengambil faidah bahwasannya dahulu para ulama belajar itu juga menghadapi apa? menghadapi gangguan musim, cobaan, ujian. Iya, musim paceklik. Ada rintangan, ada hambatan di situ. Yang beliau-beliaunya rasakan. Sehingga sampai apa? Sampai beliau-beliaunya terpaksa harus menghentikan sementara pelajaran yang sudah diajarkan oleh Syekh Abdul Qarawi rahimahullah taala disebabkan apa paceklik musim panas ya musim panasnya mana musim panasnya Saudi bisa kita rasakan ya bisa sampai 50 derajat Celcius nah lalu bagaimana kalau pas musim itu eh, nah pas dikala itu musim paceklik sehingga apa sehingga para tolabah tersebut termasuk Syekh Ahmad rahimahullah taala ya, tidak melanjutkan pelajarannya. Nah, tidak melanjutkan pelajaran terhenti barakallahu fikum. Berarti menunjukkan apa? Ya ikhwan, bahwasanya proses belajar mengajar itu pasti akan ada ujian dan cobaan yang meng, yang, mengha, yang menghadang, itu pasti. Dan kenyataannya beliau-beliau juga apa? Juga menghadapi ujian dan cobaan ini kondisi yang panas menyengat ya. sampai-sampai gak kuat untuk melanjutkan proses belajar akhirnya apa akhirnya terhenti Barakallahu fikum ya gak bisa dibandingkan panasnya Indonesia dengan panasnya negeri negeri Arab sana seperti apa panasnya sampai terhenti halakoh ter tersebut maka oleh karena ya ikhwah barakallahu fikum Eh, di antara modal yang perlu kita bekali berdiri kita di dalam tolabul ilmi adalah kesabaran. as Dan sabar merupakan buah dari ikhlas. Kesabaran dalam tolabul ilmi merupakan buah dari ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya keikhlasan dan kesabaran dalam tolabul ilmi, ketabahan di dalam menghadapi ujian dan cobaan serta istiqomah dalam tolabul ilmi ini kita, istri kita, dan anak-anak kita semuanya sampai kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa taala di atas jalan tolabul ilmi ini. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya demikian kami mohon maaf di Jember sudah masuk waktu maghrib maka kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wassalamu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.